السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا segala puji hanya bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Ketika kita memuji Allah, tapi lidah ini belum memuji Rasulullah, maka tidak akan nampak sempurna. Ketika kita berzikir, menyebut nama Allah, tapi lidah kita belum berselawat kepada Rasul, juga tidak akan nampak indah. Survei mampu. ini yang ceramah siapa ya? Survei membuktikan Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi Muhammad Allah saja yang maha menciptakan dunia beserta isinya ini bersalawat kepada Nabi Muhammad Kenapa kita manusia yang hina Yang sering berlumur dosa Tapi tidak mau memuliakan orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allahumma salli wa sallim wa barik صلاة الله سلام الله على طه رسول sini, yang jawab di sana. <laughs> Ya. Biasa pemirsa, makhluk halus. Karena di mata saya ibu-ibu ini adalah wanita sosok makhluk yang memiliki perasaan yang sangat halus. Hati-hati loh kalau ngadepin perempuan. Karena mereka lebih bermain kepada yang namanya perasaan. <laughs> Bu, ah, kalau ngomong-ngomong soal perempuan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut an Kalau dalam bahasa Inggris Ah, <laughs> Betapa mulia seorang wanita. Ya. Betapa mulia seorang wanita dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam memuliakan seorang wanita. Bahkan salah satu bentuk betapa Rasul memuliakan seorang wanita ketika satu hari datang seorang anak datang menghadap Nabi. Ya Rasul, siapa yang harus saya pergauli dengan baik? Saya punya ayah, saya punya ibu mana yang harus saya pergauli dengan baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Yang tiga siapa? Ibu. Yang satu? Ayah. Berarti pemirsa ibu tiga ayah satu. Jangan nyalain saya ya. Ibunya tiga ayahnya. Betapa mulia sosok seorang ibu Allah karim tiga kali lipat dibanding seorang ayah. Kenapa bisa begini? Bisa dilihat yang namanya perjuangan ibu itu sangat dahsyat. Ya, mulai dari mengandung sampai melahirkan, belum lagi merawat dan membesarkan, butuh perjuangan yang sangat dahsyat. Nyawa lo jadi taruhannya, benar nggak? Makanya sudah sepantasnya para wanita dan ibu-ibu dimuliakan. Bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Rasul apa? syurga di bawah telapak kaki. <laughs> Saya belum pernah ketemu ada riwayat mengatakan syurga di bawah telapak kaki babe. <laughs> belum ada loh. Betapa mulia seorang wanita. Bayangkan loh Bu, syurga itu tempat yang sangat indah, yang sangat sempurna, gambaran semua manusia. Siapa sih yang nggak ingin masuk syurga Syurga yang indah ini diilustrasikan seolah-olah ada di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan telapak kaki posisinya di bawah lo. Apa enggak jauh lebih mulia jadinya? Subhanallah. <laughs> Ini harus disyukuri lo. Bu, makanya Rasulullah menekankan lelaki yang baik adalah lelaki yang pandai memuliakan wanita istrinya. Kenapa? Karena wanita itu luar biasa loh, jihadnya sangat dahsyat. Maka tidak salah ada istilah hari i. Saya belum pernah dengar ada hari ayah. <laughs> Di mana-mana ada ibu ko, ada bapak kota nggak? Iya, ada ibu ja. Ibu pernah lihat nggak bapaknya jadi? <laughs> Nggak ada kan? Jangan main-main loh. Betapa dahsyat yang namanya ibu. Ah, makanya Rasulullah SAW menekankan, ya Oh, ibu itu ketaatannya tiga kali lipat. Ketika kita taat kepada ibu, harus tiga kali lipat taat kepada ayah. Bayangkan, karena jihad seorang ibu itu begitu dahsyat. Dan jangan salah, banyak orang bisa sukses hanya dispoles dengan sentuhan tangan seorang ibu. Siapa di antaranya? lihat, sejarah membuktikan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ada ayah nggak? Iya. Yang ada apa? Ibunya namanya? Iya. Subhanallah. Yang kedua Nabi Muhammad ketika lahir pernah melihat ayahnya? Ya. Yang mengasuhnya siapa? Ibunya. Nama ibu Nabi siapa? Siti? Siti? Siti? Masa kemarin saya ceramah di satu tempat, ada anak bilang, Siti Nurhaliza. <laughs> Gimana mau dapat rahmat dari Rasulnya? Gimana mau dapat syafaat dari Nabi? Nah, kalau orang tua Nabi nggak diketahui. <laughs> Bu, Lihat Nabi Muhammad itu lahir nggak pernah lihat wajah ayahnya. Yang mendidik, yang menanamkan mental pondasi awal adalah ibunya. Lihat Nabi Muhammad bisa menjadi orang sukses itu karena sentuhan seorang ibu. <laughs> Ada lagi loh, Al Imam Asy-Syafi'i bisa menjadi imam panutan umat. Dia itu seorang yatim loh. Ayahnya meninggal dunia, yang mengasuhnya, yang mendidiknya, bahkan yang membiayai, ya sekolah adalah ibunya. Ibunya bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal anaknya suatu saat jadi orang. Subhanallah. Ada lagi Imam Ahmad bin Hambal. <laughs> Luar biasa. Saking sayangnya Imam Ahmad bin Hambal ini kepada ibunya, dia enggak mau nikah-nikah loh. Sampai datang temannya, Imam, engkau ini sudah masuk usia imam. Ilmu banyak, banyak yang suka kepada imam. Kenapa kamu nggak mau menikah? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Saya bukannya nggak mau menikah. Saya mau, cuma saya khawatir kalau saya menikah posisi wanita yang paling saya cintai di dunia ini tergantikan dengan hadirnya sosok wanita kedua, istri saya. Ya ilah. <laughs> Bayangin loh, karena dia nggak mau posisi ibunya tergantikan, kurang nanti perhatian kepada ibunya kalau sudah datang wanita lain. Ah, sekarang lihat orang kalau sudah punya istri kepada ibunya jadi kurang, perhatiannya jadi kurang, kasih sayangnya jadi kurang, karena dia mulai memperhatikan istrinya. Subhanallah, jangan main-main kalau ngomong-ngomong soal ibu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan allah رَبُّكَ Ta'budu Illa Iya إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ Ihsanah". Ayat ini secara jelas menceritakan ada perintah yang berangkai dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Di sisi lain ayat ini Allah rangkai. Jangan lupa loh berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kalau kita taat kepada Allah, sholat rajin, tapi kurang ajar kepada ayah dan ibu, berarti ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Atau yang kedua, <laughs> baiknya minta ampun sama ibu, sama ayah, tapi nggak pernah sholat kepada Allah. <laughs> Itu juga ditolak. Artinya ketika taat kepada Allah harus seiring dengan berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada yang namanya i. <laughs> Saya punya cerita loh, betapa ibu itu dahsyat, doanya makbul, sumpahnya yang usah melapor ke sini bang. Allahu Akbar, betapa mulia hati seorang ibu. Ternyata benar janji Rasul, ribanya Allah itu terletak ketika orang tua riba kepada kita. Dan murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepada kita. Kalau orang tua sudah berkata, nak aku riba kepada muna, maka semua pintu langit terbuka dan Allah berikan kemudahan buat kita. Kesulitan Allah hilangkan. Ternyata ibu, setelah saya pikir-pikir, kunci sukses dunia dan akhirat untuk kita sudah Allah siapkan sebenarnya secara tidak langsung. Allah sembunyikan di mana? Di antara bibir kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Kalau kita berhasil menjadi anak yang mampu meraih ridho yang keluar dari mulut ayah ibu kita, maka Allah akan ridho. Dan kalau Allah sudah ridho, semua apapun yang kita inginkan pasti Allah kabulkan saya punya cerita nostalgia dengan ibu. <laughs> Mau dengerin? Tapi cukup kita-kita aja yang tahu. Saya teringat ketika satu hari saya nyantri. Walaupun sebentar saya nyantri. Cuma tujuh tahun. Tujuh tahun sebentar apa lama? <laughs> Kalau dalam keluarga saya, saya termasuk terbilang sebentar. Saya punya paman itu ada yang sebelas tahun di Mekah. Tahun ke sebelas baru pulang. Saya punya paman kedua 12 tahun nyantri di Mekah. Tahun ke-12 baru balik. Saya punya paman ketiga 15 tahun di sana. Tahun ke-15 baru pulang. Saya punya paman keempat sekarang masuk 30 tahun gak pulang-pulang ke Indonesia. Karena meninggal di sana. <laughs> Saya cuma tujuh tahun. Malu rasanya. <laughs> bu. Begitu saya nyantri, selesai nyantri, saya coba untuk menghidupi kehidupan saya sendiri. dengan mengajar ke sana ke sini. Saya ngajar ke musola, saya ngajar ke rumah-rumah. Lalu hasilnya saya tabung loh, Bu. Sedikit-sedikit saya tabung. <laughs> Namanya anak muda kan. Kalau nabung pasti ada kemauan kan. Iya. Apa iya iya. <laughs> Begitu saya tabung, subhanallah Lama kelamaan tabungan sudah penuh, lalu saya pecahkan celengan. Begitu dibuka, isinya satu juta. Satu juta rupiah. Ngumpulinnya lama loh. Impiannya kepengen beli handphone. Biasa anak muda kepengen gaya kan. Pengen beli handphone, saya ngumpulin uang dalam waktu yang lama. Begitu sudah terkumpul, saya wujudkan impian saya. Saya pergi ke pasar, saya beli impian saya. Saya bayar satu juta, saya dapatkan handphone baru. Uh, tiap hari handphone saya bunyiin saya bawa pulang ke rumah, saya bunyiin. Itulah bedanya orang kalau baru punya handphone beda tipis dengan orang gila. Coba lihat orang kalau baru punya handphone, tiap hari dibunyiin. Ada orang nggak ada orang ngomong sendiri. Kemana-mana dibawa, betul kan? Saya jadi curiga dia ketawa pengalaman. <laughs> pengalaman jadi gila. tiap hari saya bunyiin handphonenya bu. Ya subhanallah hari kedua Allah uji ketaatan saya kepada orang tua. Tiba-tiba hari kedua Umi saya datang. Assalamualaikum nak. Iya Umi. Adikmu yang SMP sudah selesai. Terus besok mau masuk SMA nak. Terus biayanya 750 ribu nak. Terus ayahmu nggak belum punya uang nak. Terus apalagi Umi nak Terus, boleh nggak Umi pinjam uang Muna? Begitu saya dengar kata-kata minjem keluar dari mulut ibu saya, menangis saya. Saya langsung berdiri, Umi, tadi jangan ada kata-kata minjem Umi. Umi nyuri uang saya saja, saya ridho, saya nggak akan pernah marah. Orang di zaman Nabi ada seorang anak ngaduk kepada Rasul dengan pedenya. Dia bawa ayahnya seraya berkata, Ya Rasul, marahin orang, marahin. Dasar tua bangka nggak tahu diri. Kenapa? Ini orang suka nyolong. Orang tua model apa yang begini? Nyuri uang anaknya caban hari, marahin Rasul, marahin Rasul. Bukan orang tuanya yang dimana, dia yang disemprot Rasul. Pulang kamu, pulang. Anta wa maluka li abika. Dasar nggak tahu malu kamu. Engkau, dirimu, nyawamu, hartamu milik orang tuamu. Saya nangis loh bu ketika dengar orang tua saya mau minjam. Saya langsung bilang, Umi, Jangan pakai kata minjem Berapa Umi butuh? 750. Insya Allah besok uangnya ada. Mau tahu dari mana saya jual uang? <laughs> Ah, jangan kemana-mana setelah itu satu ini. <laughs> Penasaran kan? Apalagi <laughs> di rumah. Bu, saya bingung. Jujur saya tidak punya uang lagi untuk bisa memberikan 750 ribu kepada umi saya. Saya coba tidur, tidak tidur-tidur. Dari mana uang tujuh setengah? tapi saya modal nekat, insya Allah besok ada nih. Tiba-tiba saya lihat handphone saya. Tapi kayaknya handphone harus di Lego. Saya bawa handphone ini, saya pergi lagi ke tempat teman saya, tempat saya beli handphone. Saya bilang saya mau jual handphone saya. Teman saya bilang, aduh jangan gila kamu man. Yang namanya barang, walaupun baru dibuka hitungan detik, harganya second. Jangan mimpi dapat satu juta kembali. Hah, nehe nehe. Saya bilang saya nggak minta satu juta. Kasih saya 750 ribu, ambil handphone buat kamu. Apalah artinya saya bahagia tersenyum dengan impian saya Kalau orang tua saya menderita dengan penuh dengan permasalahan yang dihadapinya hmm. Apalah artinya saya bahagia dengan impian saya Tapi kalau orang tua saya meneteskan air mata dengan permasalahannya Lebih baik saya kubur dalam-dalam impian saya Biar orang tua saya bisa tersenyum indah di hadapan saya Saya relakan loh Bayangin bu, setahun lebih loh pengen punya handphone. Ngumpulinnya setengah mati loh. Kerjanya siang malam loh. Saya jual handphone saya, saya dapat tujuh setengah. Besok saya buah temuin umi saya. Saya bungkus dengan amplop yang indah. ratus lima puluh ribu. Begitu umi saya datang. nak uangnya sudah ada nak. Tenang umi, uangnya ada. Mana? Itu di atas meja. Umi saya ngambil uang, ngambil nanya. Dari mana nak uangnya nak? Tenang bos, halal. Dalam hati handphone dijual. oh, Umi saya langsung tersenyum. Terima kasih nak, kamu sudah meringankan bebanku nak. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik nak ya. Bu, Umi nggak tahu kalau saya jual handphone. Besok hari ketiga Umi nanya, nak Infernya kok nggak ada bunyinya nak? <laughs> Dalam hati saya gimana mau bunyi? saya bohongin Umi. Ada Umi lagi di cas. Oh lagi di cas. Hari keempat Umi nanya lagi. Nak, kok infernya nggak ada suaranya? Gimana mau ada suara nih? Dalam hati saya, nih handphone udah dijual. <laughs> saya bohong lagi. Ada Umi lagi di servis. Ah, masa di servis? Baru dibeli langsung di servis. Sekarang nak Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Umi nggak mau makan uang haram nak. Jujur, kemarin tujuh setengah uang dari mana nak? Umi nggak mau makan uang haram nak. Katakan sejujurnya. Saya nangis loh, nih halal nih. Halal. Dari mana uang halal? Katamu nggak punya uang, tapi kok bisa ngasih? Dari mana? Saya nggak kuat loh bohong. Umi bilang, nak, kamu jujur loh nak. Kamu lahir dari rahimku. Apa yang terjadi pada dirimu? Ibu dulu yang ngerasain baru ayah. Makanya lihat kalau ada apa-apa sama anak kita. Siapa dulu yang ngerasain? Ibu. Kalau ayah sempat ngopi tiga cangkir. <laughs> ya kan? Saya langsung bilang, Umi, infonya saya jual. Demi melihat Umi tersenyum. Umi seakhirnya menangis, meneteskan air mata seraya tersenyum. Nah, aku ribau kepadamu nak. Begitu saya dengar kalimat ridho, saya terbayang dengan hadis Nabi. Ridhonya Allah terletak ketika orang tua ridho. Saya langsung angkat tangannya Allah ganti yang lebih baik. Subhanallah, nggak lama loh, nggak lebih dari satu minggu Allah ganti. Caranya gimana? Hari keempat datang seseorang ke rumah saya. Assalamualaikum, Ustaz Ahmad ada? Ada Pak, saya sendiri. Saya supirnya Pak Haris Pak. Yang punya kolom, yang punya satu toko. Besok dia mau pergi haji. Dia minta Ustaz yang ngisi ceramahnya. Ustaz telepon kok nggak masuk-masuk. Saya bilang orang nggak tahu ceritanya. <laughs> handphone saya kalau ditelepon bunyinya beda. Mohon maaf, handphone yang anda tuju sedang dijual. Siap Pak, besok saya datang. Awas sama kalau nggak datang. Hari ke saya datang ceramah. Begitu saya ceramah, Pak Haris ini tersentuh dengan materi saya. Kemudian saya dikasih kartu nama. Ustaz ini tokoh saya. Besok main ke toko-toko saya. Langsung naik lantai dua. Kita akan ngomongin tentang proyek akhirat. Saya akan minta Ustaz jadi guru pribadiku anak saya. Saya nggak mau meninggalkan dunia ini tanpa ada investasi akhirat. Investasi dunia saya boleh sukses, tapi akhirat jangan ketinggalan. Besok saya tungguin loh, Ustaz. Lihat, subhanallah, rezeki saya terbuka. Hari ketujuh saya datang loh, Bu. Saya lihat, ternyata itu toko, dia punya toko tempat kreditan barang-barang. Nah, perlu saya sebutin, ada kulkas, ada lemari, termasuk handphone bisa kredit. Oh, subhanallah, ini kan Allah semua yang menggerakkan. Saya bisa dapat handphone dengan kreditan. Saya langsung diam-diam mendekat ke salah seorang pelayan. Saya tanya, mas ini handphone berapa? 500 ribu sebulan. Aduh nggak mampu mas saya. Yang paling murah mana? Itu tuh yang paling murah Ustaz. Yang paling jelek ya? Iyalah, kan murah Ustaz. Saya pegang-pegang, begitu saya pegang-pegang, subhanallah. Pak Haris turun dari lantai dua kantor yang nggak sengaja lihat saya pegang handphone. Lagi-lagi Allah gerakkan. Pak Haris langsung nanya, Ustaz, naik ke atas, ngomong di, di atas, jangan lama-lama main di bawah saya langsung bilang ke pelayan tadi jangan dijual handphonenya sisa satu ntar saya beli kalau proyek sudah good. <laughs> saya mundur lagi nggak jadi naik tangga saya bilang awas lu jangan cerita ke orang kalau saya nggak punya uang jangan bilang ke siapa-siapa kalau mau saya mau saya mau beli handphone yang murah saya naik ke atas subhanallah Pak Haris tiba-tiba nelpon karyawannya di bawah bilang tadi Ustaz Ahmad di ngapain cari handphone pak yang mana? Yang paling murah, Pak. Kenapa? Katanya nggak punya duit, Pak. Nah, orang udah dibilangin jangan bocor. Tapi subhanallah, saya bersyukur. Untung ada orang yang bocor seperti dia. Akhirnya saya happy ending. Tiba-tiba Pak Haris tersentuh. Dia bilang ke karyawannya, ambil handphone yang paling mahal. Communicator. Yang terbaru. Yang kayak batu bata. Yang harganya 7 juta 500 ribu. Bayangin, Bu. Mimpi saya punya handphone begini. Dibawa naik ke atas, ditaruh di depan saya dalam hati saya maksud lo tiba-tiba Pak Haris bilang Ustaz oh, bagus nggak bagus Pak cuma saya mimpi punya yang begini Pak siapa bilang mimpi pegang kalau nggak percaya nggak mimpi <laughs> mohon maaf Pak kalau cuma megang nggak mau <laughs> ini milik Ustaz hadiah dari saya sebagai tanda jadi asal Ustaz jadi guru anak saya jangan main-main Pak benar kalau Ustaz saya nggak mau begitu pak benar boleh saya bawa pulang sekarang <laughs> singkat cerita saya ngasih umi 750 Allah ganti 7 juta karena riba orang tua saya bawa pulang handphone sambil teriak-teriak umi kalau butuh uang bilang lagi tak jual di handphone <laughs> mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi golongan anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua amin ya rabbal ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighar وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين Bisa dibilang sama? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.